Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab tauhid memasuki bab yang ke-44 babu qawli masyaallahu wa syi'tah Bab tentang ucapan Allah wa syi'tah sesuai kehendak Allah dan kehendakmu. Jemaah sekalian, di dalam bab ini ada beberapa hadis yang disebutkan oleh penulis rahimahullah tentang keyakinan orang-orang Yahudi dan Nasrani dahulu yang masih asli. Ternyata ada kesesuaian dengan keyakinan kaum muslimin atau akidah Islam. Jadi jemaah sekalian, karena pada asalnya orang-orang Yahudi dan Nasrani dulunya mereka beriman. Beriman kepada Taurat dan beriman kepada kitab Injil. Diutus kepada mereka Nabi Musa dan Nabi Isa. Dan apabila mereka masih mengimani ajaran-ajaran Taurat yang asli, begitu pula Injil yang asli, maka kita jangan heran kalau ada kesesuaian, kecocokan dengan ajaran Islam. Kenapa? Karena sama-sama datang dari Allah. Makanya dalam syariat Islam mereka disebut ahlul kitab. Artinya, Allah pernah menurunkan kepada mereka kitab Taurat dan Injil. Jadi, itulah sebenarnya. Oleh karena itu juga jemaah sekalian, kita jangan heran kalau dalam sebagian syariat dibedakan antara ahlul kitab dan orang-orang musyrik yang lain. Contohnya apa? dalam sembelihan. Sembelihan Yahudi dan Nasrani boleh kita makan. Boleh kita makan. Walaupun dengan syarat mereka menyembeli sesuai syariat. Karena memang dulu mereka menyembeli sesuai syariat. Adapun sembelihan orang musyrik selain Yahudi dan Nasrani itu haram dimakan. Dia mau sebut bismillah ketika menyembeli atau tidak itu nggak ada pengaruh. Jadi sembelihannya orang-orang kafir selain Yahudi dan Nasrani haram kita makan. Tapi sembelihannya Yahudi dan Nasrani kalau mereka sebut bismillah halal bagi kita. Makanan ahlul kitab halal bagi kalian. Kenapa jemaah sekalian dibedakan? Karena memang mereka berbeda pada awalnya. Orang-orang musyrik selain Yahudi dan Nasrani itu pada dasarnya memang sudah kafir. Menyembah selain Allah. Tapi orang-orang Yahudi dan Nasrani dulunya beriman. Menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada Taurat dan Injil. Kemudian dengan berlalunya waktu, mereka sudah mulai menambah-nambahkan yang tidak Allah ajarkan dalam agama mereka. Itulah yang menyesatkan mereka jemaah sekalian. Apa yang menyesatkan mereka? Bid'ah yang mereka buat-buat. Itulah yang membuat mereka kafir kepada Allah. Mereka tambah-tambahin sendiri. Ajaran-ajaran yang Allah tidak ajarkan kepada mereka. Jadi sekali lagi, kalau kita ketemu ada kesamaan akidah Islam yang benar dengan keyakinan Yahudi dan Nasrani, itu berarti mereka masih mengikuti ajaran yang asli. Tapi kalau bertentangan, maka berarti mereka sudah rubah-rubah. Mereka sudah rubah-rubah. Jadi tidak otomatis ada akidah, ada keyakinan Yahudi dan Nasrani, langsung kita fonis salah. Tidak belum tentu salah. Karena bisa saja mereka ada yang masih mempertahankan keyakinan yang lama. Walaupun sebagian besarnya sudah mereka rubah-rubah. Tapi bisa saja masih ada yang mempertahankan keyakinan mereka yang lama. Yang sesuai dengan wahyu yang Allah turunkan kepada mereka. Oleh karena itu, mari kita baca hadis-hadis ini tentang kesamaan keyakinan akidah Yahudi dan Nasrani yang asli dengan ajaran Islam juga yang asli. Penulis rahimahullah menyebutkan yang pertama An Kutailah dari seorang sahabat wanita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Kutailah bintu Soifi Al-Juhaniyah radhiyallahu anha. Anna Yahudiyan atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqala bahwasanya seorang Yahudi datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata innakum tusyrikuna takuluna masyaallah wa syi'ta sesungguhnya kalian berbuat syirik ketika kalian mengatakan masya Allah wa syi'ta sesuai kehendak Allah dan kehendakmu wa wal ka'bah dan kalian juga mengatakan dan ketika juga kalian mengatakan wal ka'bah demi ka'bah maksudnya bersumpah fa amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam maka nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin idza aradu ayyahlifu ayyakulu rabbil ka'bah kalau mereka hendak bersumpah maka hendaklah mengatakan warabbil ka'bah demi robnya ka'bah karena orang orang Yahudi tadi mengatakan itu syirik. Wa ayyakulu masya Allahu summa syi'ta. Dan hendaklah kaum muslimin mengatakan masya Allah sesuai kehendak Allah kemudian kehendakmu. Jadi jamaah sekalian, lihat di sini hadis ini diriwayatkan Imam An-Nasa'i disohikan oleh Imam Al-Hakim dan disepakati oleh Ar zahabi Lihatlah di sini jemaah sekalian, seakan-akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti orang Yahudi. Sebenarnya Nabi nggak mengikuti dia, Cuman kebetulan yang dia sampaikan bersesuaian dengan ajaran Islam. Adapun mengikuti mereka, mengikuti mereka yang bertentangan dengan syariat itu dilarang keras. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Kenapa jemaah sekalian? Karena kalau kita ikut-ikutan orang-orang kafir, itu bagian dari loyalitas kepada mereka. Padahal yang seharusnya kita sebagai orang beriman harus memusuhi siapa yang Allah musuhi, membenci siapa yang Allah benci. Allah memusuhi dan membenci orang kafir, kita pun harus memusuhi dan membenci mereka. Sampai-sampai Allah menegaskan di surat Al-Mujadilah ayat ke-22, "La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir." yuwaduna man haddallahu wa rasulah. Engkau tidak akan dapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Bahkan di surat Al-Ma'idah ayat ke-51, ancamannya keras sekali. وَمَنْ يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ Siapa di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai wali, yaitu orang yang dicintai, yang didukung, yang diangkat sebagai pejabat, yang dijadikan kawan setia, maka dia bagian dari mereka. Tapi jemaah sekalian, kalau kita kebetulan sama melakukan sesuatu yang sama, karena itu masih ajaran Allah yang asli, tentu itu tidak terlarang, bahkan seharusnya dilakukan. Nah, contohnya di sini. Ketika Nabi SAW mendengarkan orang Yahudi berkata, kalian telah berbuat syirik, Ketika kalian mengucapkan Masya Allah wa syi'tah Sesuai kehendak Allah dan kehendak wahai Muhammad Juga kalian mengatakan Wahai umat Islam Wal Ka'bah demi Ka'bah Bersumpah demi Ka'bah Maka Nabi SAW kemudian menyuruh umat Islam Kalau mau bersumpah Ucapkan Warabbil Ka'bah Demi Robnya Ka'bah Maksudnya demi Allah Pemilik Ka'bah Tidak boleh demi Ka'bah Demikian pula tidak boleh mengatakan Masya Allah wa syi'tah. Katakan Masya Allah summa syi'tah. Sesuai kehendak Allah, kemudian kehendakmu. Jadi tentu di sini Nabi SAW bukan mengikuti Yahudi. Tapi mengikuti ajaran Allah yang sebenarnya. Kebetulan orang Yahudi itu juga masih mengamalkannya. ya Jadi jamaah sekalian terkait dengan bab pembahasan kita tidak boleh mengucapkan Masya Allah wa syi'ta. Sesuai kehendak Allah dan kehendakmu. Karena kalimat ini dalam bahasa Arab menggunakan huruf waw itu bermakna seakan-akan sesuatu itu tidak akan terjadi walaupun Allah sudah berkehendak. Sampai Nabi juga berkehendak. Jadi hanya berbeda satu huruf saja. Ketika huruf wawnya kita ganti dengan summa. Masya Allahu summa syi'ta. Sesuai kehendak Allah, kemudian kehendakmu. Maka jadi boleh. Karena tidak lagi bermakna menyamakan Allah dengan Rasul. Artinya, kalau Allah sudah berkehendak, walau Rasulullah SAW tidak berkehendak, pasti terjadi. Walau Nabi sudah berkehendak, dan namun Allah tidak berkehendak, tidak mungkin terjadi. Itu kalau menggunakan kata summah. Buktinya jemaah sekalian, sebagaimana pernah kita pelajari, Rasulullah SAW berkehendak agar pamannya Abu Talib mendapatkan hidayah. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendakinya. Dan Allah tegaskan kepada Nabi Muhammad SAW, Innaka la tahdi man ahbabta. Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai. Akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah yang lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Jadi ini membuktikan kehendak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa mengatur Allah. Oleh karena itu jemaah sekalian di sini ada pelajaran besar bagi kita bahwa nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah manusia biasa sama seperti kita juga yang tidak bisa mengatur Allah. Sebaliknya, ada orang-orang yang dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka membunuh kaum muslimin di perang Uhud. Nabi SAW mengatakan, dalam doa kunut beliau, Allahumma al fulanan, Allahumma al fulanan, Allahumma al fulanan. Ya Allah laknatlah fulan, ya Allah laknatlah fulan, ya Allah laknatlah fulan. Disebut nama-nama mereka. Laknat itu artinya jemaah sekalian, dia dijauhkan dari rahmat dan hidayah Allah. Maka Allah turunkan ayat menegur Nabi SAW. Laisalaka minal amri syai'un. Engkau wahai Muhammad, tidak ada campur tangan dalam urusan itu sedikit pun. Jadi terserah Allah. Allah mau berikan hidayah kepadanya, Allah akan menyesatkannya terserah Allah. Ternyata jemaah sekalian, orang-orang yang memerangi Nabi dan para sahabat di perang Uhud yang sudah terlanjur didoakan supaya dilaknat oleh Allah, ternyata Allah memberikan hidayah kepada mereka. Mereka masuk Islam. Jadi ada yang dikehendaki Nabi SAW untuk dihukum dengan hukuman berat. Dijauhkan dari rahmat Allah, Allah tidak berkehendak. Maka Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam hanyalah manusia biasa seperti kita juga. Oleh karena itu jemaah sekalian, dalam berbicara, dalam berucap, kita jangan sampai menyamakan dalam ucapan kita itu antara Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita nggak bermaksud menyamakan. Walaupun kita nggak bermaksud menyamakan. Karena kita nggak bermaksud menyamakan, maka itu adalah syirik kecil. Tapi kalau kita bermaksud menyamakan, maka dia menjadi syirik besar. Jadi, kita harus menghindari ucapan-ucapan yang mengandung penyamaan antara Allah dan Rasul. Dan apabila antara Allah dan Rasul tidak pantas disamakan, tentu dengan selain Rasul lebih tidak pantas lagi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling mulia. Sebagaimana ditegaskan di hadis berikutnya, walahu aidan an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Juga diriwayatkan Imam An-Nasa'i dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi beliau dan ayahnya anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam masya Allah wa syi'ta sesuai kehendak Allah dan kehendakmu qala aja'altani lillahi niddan maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya apakah kamu hendak menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah bal masya Allah wahdah bahkan sesuai kehendak Allah yang satu saja artinya Nabi SAW sama sekali tidak bisa mengatur kehendak Allah Subhanahu wa taala dan kehendak Allah tidak tunduk kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia mengucapkan satu ucapan yang di situ mengandung penyamaan antara Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW mengingkarinya. Oleh karena itu jemaah sekalian di sini juga ada pelajaran kita apabila melihat kemungkaran hendaklah kita ingkari. Kita ingkari dalam artian kita jelaskan itu salah dan kita nasihati orangnya untuk bertobat. Ini sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau melihat kemungkaran langsung beliau ingkari. Beliau nyatakan itu salah untuk bertobat. Untuk orangnya agar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangat aneh kalau kita melihat orang salah lalu kita tidak menegur dengan alasan nggak boleh saling menyalahkan. Kalau salah katakan salah. Kalau benar katakan benar, jangan disalahkan. Ini sifat Nabi SAW. Kalau salah beliau katakan salah. Bagaimana mungkin kita bisa menasihati seseorang kalau dia melakukan kesalahan, lalu kita nggak berani mengatakan dia salah. Tentunya menilai benar dan salah itu harus berdasarkan ilmu. Iya. Jadi jemaah sekalian, hadis ini jelas menunjukkan tidak boleh kita mengucapkan satu kalimat yang mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluknya. Walaupun dia adalah makhluk yang paling mulia. Dan itu masuk kategori syirik kecil. Masuk kategori syirik kecil. Karena orang yang mengucapkannya tidak bermaksud menyamakan. Artinya kalau dia bermaksud menyamakan antara Allah dengan Nabi Muhammad SAW, itu bukan lagi syirik kecil. Tetapi sudah syirik besar. Yang mirip dengan ini jemaah sekalian juga semua perbuatan yang mengandung penyamaan antara Allah dengan hambanya itu juga dihindari. Baik. Kita bahas dalil yang terakhir dalam bab ini. Walib nimaja anitufail akhi Aisyata li ummiha. Dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dari atufail Dan atufail itu adalah saudaranya Aisyah satu ibu, lain ayah. Saudara Aisyah satu ibu, lain ayah. Dan disebutkan para ulama, beliau tidak ada satu riwayat hadis kecuali hadis ini satu-satunya. Jadi ada sahabat yang hanya meriwayatkan hadis satu-satunya yang tercatat. Iya. Inilah dia At-Tufail. At-Tufail bin Abdullah Al-Harith Beliau saudara saudara Aisyah, satu ibu lain ayah. Kala Beliau berkata, Ra'aitu ka'anni ataitu ala nafarin minal Yahud. Aku melihat dalam mimpi, seakan aku mendatangi sekelompok orang Yahudi. Fakultu innakum la antumul qaum, laula annakum takulun Uzair ibnullah. Lalu aku berkata kepada mereka, Sesungguhnya kalian kaum yang terbaik. Kalau saja kalian tidak mengatakan Uzair anak Allah. Ini ucapan kekufuran orang-orang Yahudi. Qalu, maka orang-orang Yahudi itu menjawab, "Wa innakum la antumul qaum laula annakum taqulun masya'allahu wa sya'a Muhammadun." Kalian juga kalian sebenarnya umat yang terbaik kalau saja kalian tidak mengatakan sesuai kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Jemaah sekalian, ini cuma contoh kalimat. Tapi ini berlaku umum. Terhadap semua ucapan yang mengandung penyamaan antara Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi dengan sebab itu, kita tidak lagi menjadi umat yang terbaik. Kata orang-orang Yahudi. Dan nanti di akhir hadis Nabi SAW membenarkan mereka. Itu baru ucapan yang kita nggak bermaksud menyamakan. Tapi sudah mengandung penyamaan. Apalagi jamaah sekalian, sudah jelas-jelas berdoa kepada Nabi. Padahal hanya Allah yang maha mendengarkan doa, yang maha mampu mengabulkannya. Lebih parah lagi, berdoa memohon mencari berkah dari selain Nabi. Kalau dengan Nabi saja nggak pantas karena beliau manusia biasa, tentu dengan selain Nabi lebih tidak pantas lagi. Summa marar tu binafarin minan nasarah. Kemudian Tufail melanjutkan, lalu aku melewati sekelompok orang-orang Nasrani. Fakultu innakum la antumul kaum. Lalu aku berkata kepada mereka, sesungguhnya kalian adalah kaum yang terbaik. Laula annakum takulun al masihu ibnu al masihu ibnullah kalau saja kalian kalian tidak mengatakan Yesus anak Allah. Sesungguhnya kalian wahai orang-orang Nasrani sebenarnya kaum yang terpilih, yang terbaik kalau saja kalian tidak mengatakan Yesus anak Allah. Qalu, maka orang-orang Nasrani menjawab, "Wa innakum la antumul qaum laula annakum takulun masya Allah wa sya Muhammad." Kalian juga sebenarnya kalian adalah umat yang terbaik. Kalau saja kalian tidak mengucapkan sesuai kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Kalimat yang mengandung penyamaan antara Allah dengan Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam. Falamma asbahtu akhbartu biha man akhbartu. Maka ketika masuk waktu pagi, aku kabarkan kepada beberapa orang mimpi tersebut. Summa ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu. Lalu aku pun akhirnya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam serta mengabarkan mimpi tersebut kepada beliau. Qala maka faqala maka beliau bersabda, "Hal akhbarta biha ahadan?" Apakah kamu sudah mengabarkan mimpi ini kepada seseorang? Kultu na'am, aku katakan iya. Qala kata perawi atau kata Atufail, fahamidallaha wa afna alaihi. Maka Nabi SAW memuji Allah dan dan menyanjungnya. Summa qala. Kemudian beliau berkata, amma ba'du. Jadi Nabi SAW langsung berkhutbah. Langsung berceramah. Dimulai dengan pujian kepada Allah. Kemudian amma ba'du. Lalu beliau bersabda. Fa inna tufailan ra'a ru'yan akhbara biha man akhbara minkum. Sesungguhnya Tufail telah menyaksikan dalam mimpinya serta telah mengabarkan kepada kalian, kepada sebagian dari kalian. Wa innakum kultum kalimatan kana yamnauni kada wa kada an anhaakum anha. Dan sungguh kalian telah telah mengucapkan satu kalimat. Kalian wahai umat Islam telah mengucapkan satu kalimat tetapi ada sesuatu yang menghalangi aku untuk menegur kalian mengucapkan kalimat tersebut. Apa yang menghalangi beliau jemaah sekalian? Disebutkan dalam riwayat yang lain adalah al-haya, rasa malu. Beliau tidak menegur ketika kaum muslimin mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad Sesuai kehendak Allah dan kehendak Muhammad Nabi SAW belum menegur Kenapa? Malu Malu kepada siapa? Kepada Allah Karena ketika itu Allah belum menyampaikan wahyu untuk menegurnya. Itu disebutkan dalam riwayat yang lain. Yang menghalangi beliau adalah rasa malu. Tadi saya sempat baca di terjemahan disebut kesibukan. Tapi ada hadis lain yang menghalangi beliau adalah rasa malu. Iya. Malu kenapa? Dikatakan para ulama karena Allah belum menurunkan wahyu. Sehingga Nabi nggak mungkin menegur sesuatu yang Allah belum menyuruhnya untuk menegurnya. Tidak pula beliau memerintahkan sesuatu yang Allah belum memerintahkan untuk melakukannya. Jadi jemaah sekalian, yang diperintahkan dan dilarang Nabi SAW itu semuanya dari Allah. Nabi tidak mengada-ada dalam agama. Beliau tidak berbuat bid'ah. Beliau tidak mengada-adakan sendiri. Semua itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi SAW, "Fala takulu, maka janganlah kalian mengucapkan Masya Allah wa sya'a Muhammad. Sesuai kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Walakin kulu masya Allah wahdah. Tapi katakanlah sesuai kehendak Allah yang satu saja. Jemaah sekalian, inilah beberapa hadis yang melarang pengucapan masya Allah wa wasyitah. Sesuai kehendak Allah dan kehendakmu wahai Muhammad atau masya Allah wa sya'a Muhammad. Intinya kenapa terlarang? Karena di situ mengandung penyamaan antara Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Walaupun seseorang tidak bermaksud menyamakan, itu tetap terlarang dan masuk sudah masuk dalam kategori syirik yaitu syirik kecil. Kenapa syirik kecil? Karena bisa mengantarkan kepada syirik besar. Kalau seseorang bermaksud menyamakan, maka tidak diragukan lagi itu adalah syirik besar. Dan jemaah sekalian, ini hanya sebuah contoh, sekali lagi saya tekankan, ini hanya sebuah contoh. Ini berlaku untuk semua kalimat, bahkan juga semua perbuatan yang mengandung penyamaan antara Allah dengan Muhammad SAW itu terlarang. Maka di sini juga kita bisa memetik pelajaran. Apabila tidak pantas Allah disamakan dengan makhluk yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW tentu dengan selain beliau lebih tidak pantas lagi. Kemudian jemaah sekalian, kita kembali pada pelajaran penting yang kita sebutkan di awal tadi. Ternyata ada sebagian keyakinan orang-orang Yahudi dan Nasrani menyamai keyakinan umat Islam. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tahu mengucapkan masya Allahu wa syaa Muhammad itu syirik, nggak boleh. Sampai mereka menegur umat Islam. Sebenarnya kalian umat terbaik. Kalau saja kalian tidak berbuat syirik. Apa syiriknya? Mengucapkan Masya Allah wa Sya'a Muhammad. Menyamakan Allah dengan Nabi kalian. Dan jemaah sekalian, selain itu masih banyak lagi. Keyakinan orang-orang Yahudi dan Nasrani bersesuaian dengan keyakinan umat Islam. Kalau sama-sama masih asli. Kalau sama-sama masih asli. Saya berikan contoh jemaah sekalian. Orang-orang Yahudi dan Nasrani dulu juga meyakini Allah di atas langit. Kenapa? Karena itu yang diajarkan Nabi Musa dan Nabi Isa. Makanya di surat Ghafir ayat 36 37. Allah sebutkan di situ Firaun nggak percaya Allah di atas langit. Fir'aun berkata kepada menterinya, Ya Haman nili sarhan. Wahai Haman, buatkan untukku sebuah tangga. Agar aku bisa mendaki ke langit. Memasuki pintu-pintu langit. Sampai akhirnya dia mengatakan, Fa'attali'a ila ilahi Musa sehingga aku bisa melihat kepada Tuhannya Musa. Wa inni la'adhunnuhu kaziba karena aku mengira dia dusta. Maksudnya apa jemaah sekalian? Musa telah mengatakan kepadanya, aku diutus oleh sesembahanku yang ada di atas langit. Firaun gak percaya. Dia suruh menterinya untuk membuat sebuah tangga agar bisa menembus pintu-pintu langit untuk melihat Allah untuk membuktikan ucapan Musa alaihissalam. Tentu dia nggak sanggup melakukan itu. Cuman ini menunjukkan dia mengingkari apa yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Makanya kalau misalkan kita dengarkan ada orang Yahudi dan Nasrani hari ini mengatakan Allah di atas langit, jangan kemudian kita mengatakan itu berarti sesat karena itu keyakinan Yahudi dan Nasrani. Belum tentu jemaah sekalian. Sesat dan tidaknya harus dicocokkan dengan ajaran Islam. Kalau sesuai dengan ajaran Islam maka benar. Kalau tidak sesuai maka salah. Dan itu benar-benar sesuai dengan ajaran Islam. Allah berfirman, Ar-Rahman alal arsyistawa. Allah yang maha penyayang, istiwa di atas arsh. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, Wa anna allaha fi samaihi ala arshihi. Allah berada di atas langitnya, istiwa di atas arsnya. Dan itu keyakinan seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ya, Makanya jamaah sekalian, kadang orang-orang yang sesat, masih muslim tapi sesat, memiliki keyakinan-keyakinan yang bid'ah, yang tidak diajarkan Nabi SAW. Kadang keyakinan mereka lebih buruk daripada Yahudi dan Nasrani. Kadang lebih buruk daripada Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi masih mengimani Allah punya tangan. Tapi mereka mengatakan, Yadullahi maglulah. Tangan Allah terbelenggu. Maka Allah membantah mereka. Gullat aidihim. Walu'inu bima qalu. Bal yadahu mabsutatan. Yunfiku kaifa yasha. Perhatikan jemaah sekalian, bantahan Allah kepada Yahudi. Tangan mereka yang terbelenggu Terlaknatlah mereka karena ucapan itu. Bahkan tangan Allah keduanya terbuka. Allah berinfak kepada siapa yang dia kehendaki. Perhatikan jemaah sekalian, apa yang Allah bantah? Apakah Allah membantah keyakinan Yahudi Allah punya tangan? Atau membantah ucapan mereka tangan Allah terbelenggu? Allah membantah ucapan mereka tangan Allah terbelenggu dan Allah tidak membantah, mereka mengatakan Allah punya tangan. Makanya kata para ulama, golongan ahlul bid'ah dari kalangan Jahmiyah yang tidak mengimani Allah punya tangan itu lebih parah daripada Yahudi. Yahudi masih percaya Allah punya tangan. Tapi mereka mengatakan tangan Allah terbelenggu. Maksudnya pelit. Nggak suka bersedekah. Nggak suka berinfak kepada hamba-hambanya. Maka Allah membantah ucapan mereka pelit. Bukan membantah ucapan mereka Allah punya tangan. Dan Allah menegaskan, Yadullahi fauqa aidihim.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 Pasti mereka menjawab sahabat-sahabatnya Nabi Musa. Orang Nasrani juga begitu. Kalau mereka ditanya siapa umat terbaik, pasti mereka menjawab sahabat-sahabat Nabi Isa, murid-murid beliau. Tapi orang-orang Syiah kalau ditanya siapa umat terjelek, mereka akan menjawab sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih parah daripada Yahudi dan Nasrani. Bahkan terkadang ada orang yang mengaku muslim, keyakinannya lebih parah dari musyrikin jahiliyah. Seperti yang kita contohkan, masih ada orang yang mengaku muslim, percaya kepada Dewi Sri. Yang menumbuhkan tanaman, yang menumbuhkan padi. Bahkan kalau perlu katanya, saat panen kita sambut Dewi Sri dengan salawat. Padahal musyrikin jahiliyah mengimani seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-22. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Allah yang menurunkan hujan kepada kalian dari langit. Lalu dengan hujan itu Allah menur Allah menumbuhkan berbagai macam tanaman sebagai rezeki bagi kalian. Itu keyakinan orang musyrik jahiliyah. Jadi kadang-kadang orang mengaku muslim tapi keyakinannya lebih parah daripada musyrikin jahiliyah atau daripada orang-orang kafir yang lain. Termasuk jamaah sekalian, orang-orang musyrik jahiliyah, mereka itu berbuat syirik hanya kalau dalam keadaan lapang. Ketika susah, mereka lupakan semua berhala mereka. Mereka hanya beribadah kepada Allah. Sebagaimana kata Allah, wa idza raqibu fil fulki da da'allaha mukhlishina lahuddina falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun ketika mereka naik kapal maksudnya mereka takut tenggelam karena kapal dulu nggak sama dengan kapal sekarang belum ada standar keselamatan seperti sekarang maka ketika dalam kondisi seperti itu mereka benar-benar berdoa hanya kepada Allah dengan memurnikan ibadah hanya untuknya. Falamma najahum ilal barri idahum Ketika mereka sampai ke daratan, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Ya maaf sekalian, itu orang musyrik jahiliyah. Bandingkan dengan sebagian orang yang mengaku muslim sekarang. Ketika dalam keadaan lapang, dia mempersekutukan Allah. Dalam keadaan susah, bukannya tobat, tambah berbuat syirik. Ketika dalam keadaan susah, Padahal dalam solatnya dia selalu berkata wa iya stain hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tapi nyatanya jemaah sekalian, ketika dalam keadaan susah, kemana dia pergi? Ke dukun. Ke orang pintar. Atau kepada kiai yang sekaligus berprofesi sebagai dukun. Siapa dia? Yang sok tahu perkara gaib. Itu bukan kiai, itu dukun. Atau cari kuburan-kuburan keramat meminta memohon kepada penghuni kubur atau bahkan mendatangi tempat-tempat yang mereka yakini ada penguasanya selain Allah. Lalu mereka memohon di sana. Lebih parah jemaah sekalian daripada musyrik jahiliyah. Musyrik jahiliyah kalau mereka tertimpa kesusahan maka mereka akan mentauhidkan Allah. Bandingkan dengan sebagian orang yang mengaku muslim hari ini. Ya. Jadi jemaah sekalian bisa saja ada keyakinan orang kafir, orang musyrik jahiliyah sekalipun yang mungkin bersesuaian dengan syariat Islam. Dan bahkan Allah telah tegaskan ajaran-ajaran yang benar yang mereka yakini yaitu ya, diyakini oleh Yahudi dan Nasrani secara khusus seperti yang Allah turunkan dalam kitab mereka disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 146 Allah Subhanahu wa taala berfirman alladzina atainahumul kitabah ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun sesungguhnya atau orang-orang yang Allah berikan kitab kepada mereka mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mengenal anak-anak mereka sendiri dan sebagian mereka menyembunyikan kebenaran itu padahal mereka sudah tahu. Maka jemaah sekalian ayat ini disebutkan di dalam tafsir maksudnya adalah Yahudi dan Nasrani. Mereka mengenal Nabi Muhammad SAW seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Jadi mereka kadang tahu kebenaran. Karena dulunya memang ajaran benar yang turun kepada mereka. Begitu pula di surat Al-A'raf ayat 157. Allah berfirman, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladhi yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injil orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang tidak bisa baca tulis, yang mereka dapatkan tertulis di sisi mereka dalam kitab Taurat dan Injil. Jadi, kebenaran jemaah sekalian yang turun kepada mereka, tapi mereka tidak mau mengimaninya. Subhanallah sudah masuk waktu Isya ya. ya. Isya lebih cepat sekarang ya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Mohon maaf tidak ada tanya jawab. Saya kira masih panjang waktu. Insya Allah kita lanjutkan di lain kesempatan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ala nabina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.